sebutkan tentang maqasid syariah bahwa maqasid syariah atau ilmu maqasid atau ilmu mahasin syariah yakni ya ilmu yang berkenaan ya bahwa yang dimaksud dengan maqasid syariah adalah al-ma'ani wal hikam wa nahwuha ya allati ra'aha asy-syari' itu ma'ani wal hikam yang dipelihara atau dijaga oleh syariat <clears throat> fi uh, eh, tashri ketika dalam menerapkan sejumlah ahkam syariat عموما وخصوصا بكيتو هي صفاتنا عموم المقصد الشرعي العام أتوكا مقصد الشرعي الجزئي عموما وخصوصا تجوانا لأجل يا تحقيق مصالح الاباد تجوان داري ilmu maqasid atau maqasid syariat tentunya tiada lain adalah tahqiq maqasid eh, tahqiq masalih Demikian juga dari definisi ini kita sebutkan di pertemuan kita sebelumnya ya beberapa ibarat yang berkaitan dengan ilmu maqasid, berkaitan dengan istilah maksad atau maqasid syariah yaitu al-ma'ani yang tidak lain adalah al-ilal yaitu yang disebutkan oleh kalangan ahli maqasid wasfun dahirun mundabitun al-maksud dengan al-ilal ya على sebuah wasf yang zahir ya, yang mendabit yang alladhi yahsulu min tanzilil hukmi asy-syar'i alaihi maslahah ini makna al-ilal inda ahli al-maqasid ya yaitu suatu sifat yang zahir yang mundabit yang sifat ini akan kita dapati ketika penerapan suatu hukum syarak kepada hamba Allah Subhanahu wa taala atau kepada ibad Yang mana ketika diterapkan ahkam syariat tersebut, kita akan mengetahui adanya suatu kemaslahatan. Itu namanya al-ilal atau kama'ani. Dan juga telah kita sebutkan tentang definisi al-hikam bahwa al-hikam tiada lain kata beliau rahimahullah taala diterangkan juga di risalah ini bahwa al-hikam atau al-hikmah yaitu semua yang tarattaba uh, fi tashri, semua yang berimbas dari suatu peletakan syariat adanya kemaslahatan ya wa takmiliha dan penyempurnaan kemaslahatan tersebut ataukah ilmu mafasid untuk menghindarkan dari setiap bentuk mafsadat atau untuk mengurangi mafsadat tadi ini tiga ibarat yang bergulir padanya ilmu al-maqasid ya maqasid syariah ilal syariah dan mata al-hikmatu ya asy-syar'iyyah Taib. Dan juga telah kita sebutkan beberapa perbedaan yang diterangkan atau disebutkan oleh Syekh Hafizahullah antara al-ilal dan maqasid, antara al-ilal wal hikam wal hikmah serta perbedaan antara al-hikmatu dan maqasid syariah. Yang intinya kalau kita jabarkan secara lebih sederhana bahwa maqasid syariah a'ammu ya min tilkumu al-mustalahat. Ya bahwa maqasid syariah jadi maknanya dan hakikatnya itu lebih luas cakupannya dari al-ilal dan hikmah. <clears throat> Dalam arti bahwa makasid syariah berkenaan dengan segala yang berkaitan dengan keumuman ya pada pencapaian masalihil ibad. Sementara al-ilal pada bagian-bagian syariat yang ada pada juz'iyatnya. Telah kita sebutkan contoh-contoh yang ada Demikian halnya juga dengan hikmah. Ya dengan hikmah. Jikalau pada hikmah itu dia harus atau hikmah ini <clears throat> ya tidak mesti suatu sifat yang mundabitan, maka maqasid syariah ya itu yakun mada wasfan mundabitan yang bergulir bersama dengan ya tasyri' letakkan hukum syara' dan bisa juga mada bukan berupa wasfan mundabitan. Jadi a'ammu minal hikmah kadalik juga lebih luas cakupannya lebih umum daripada ya hik hikmah. Karena itulah di definisi yang ada ketika menerangkan tentang maqasid selalu disatukan antara al-ma'ani yaitu al-ilal dan hikmah. Yang antara dua sifat yang mundabit dan gair mundabit. Yang sifatnya ammah dan sifatnya juz juz'iyah. <clears throat> Kemudian beliau rahmatullah alaihi menerangkan ba'da dalik Beliau mengatakan al-farqu bainal maqasid asy syariah wal istinbat. Karena perbedaan tentang maqasid asy syariah dan istinbat. Ya wa istinbat istif'atayyib Muru kata dari sini rahimahullahu taala Istinbat tariqul muaddin ila hifdhi maqasid asy syariah. Wa istinbat adalah tariq muaddin ila hifdhi maqasid asy syariah. ada salah satu dari sekian cara ya yang akan mengarahkan kita untuk menjaga maqasid syariah. Wah, tentunya perbedaan antara maqasid syariah dan istimbat maka perbedaan antara al-ghayah dan at-tariq atau wasilah. Nah, jikalau misalnya istimbat ini wasilah untuk menjaga maqasid syariah, fa ghayatul istimbat hifat maka makasid umuman. Ya berarti ya berarti kalau demikian perbedaannya antara keduanya ini antara tujuan dan mana eh, jalan atau cara metode untuk mencapai tujuan tersebut. <clears throat> dan ada ibarat yang serupa dengan istimbat yakni istidlalul ahkam. Istidlal al-ahkam dan istidlal ahkam ini bisa istidlal bi al fadihah dan bisa juga istidlal bi ma'aniha. Dan kedua, bagian dari istidlal baik itu bi al fadihah atau bi ma'aniha ya juga merupakan tarik atau jalan atau metode untuk hifat makasid syariah min adillatil ahkam dengan melihat kembali kepada dalil-dalil ahkam asy-syariah serta hubungan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. <clears throat> seperti <clears throat> misalnya jikalau kita berbicara ya seperti contoh yang kita terangkan tadi tentang masalah jawas atau kebolehan seseorang dia berbuka fi hadati safar. Berarti pada firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang orang-orang yang sakit dan mereka bersafar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka diberikan kelapangan untuk menggantikannya pada hari yang lain yakni qada. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan desa minal birri asyam asyamu fi safar. Wadih atau tidak? Fa kedua dalil ini menunjukkan kepada kita ya secara uh, eksplisit dari dalil yang ada bahwa al-aula ketika seseorang utama ketika seseorang bersafar adalah iftar. Karena mutlakul ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin Siapa yang sakit atau dia berada pada keadaan safar, qada. Atau dia berbuka. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal bir asyan fi safar." Tetapi dengan istidlal dengan radat adillah syar'iyyah antara satu dengan yang lainnya fahimnal maqsad. Kita akan akhirnya mengetahui maksud syar'i dari jawazul iftar tadi mada. Ya kan? Yaitu hadis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam marra rajulin wa tadhullila dhullila alaihi. Ketika Nabi melewati seseorang sudah dikerumunin, dia terkapar, tergeletak, tidak berdaya. Faja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala, "Mahi" atau "Mahu?" Ada apa dengan ada? Ya tamada hadha rajul? Kenapa dia? Maka para sahabat mengatakan, "Shaim ya Rasulullah." Ini orang tergeletak, terkapar, tidak berdaya itu karena dia seorang yang tengah mengerjakan ibadah siam faqala laysa minal bir asyam fi safar di sini ada maksud syar'i bahwa kebolehan yang ada pada ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin karena hadhil halat tadi itu halat mada fihi masyaqqah fi mada masyaqqah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam laysa minal birri asyamu fi safar karena mada masyaq masyakkah. Nah dengan istilal dan jamak antara adillah yang ada dan menyelaraskan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, fahimna maksad syar'i. Nah, maka kita pun dapat mengetahui maksud syar'i kenapa seseorang beroleh rukhsah pada qada puasa pada bulan Ramadan ketika dia bersafar. Demikian juga dengan sejumlah rukhsah syar'iyah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebolehan ya kepada seorang hamba untuk mengerjakan ibadat tersebut misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya jawaza rakhasa ya pada salatun na, salatun nawafil bil julus berikan kebolehan keringanan kepada seseorang mengerjakan salatul sunnah sambil duduk Asy maksud syar'i min hada al-ikthar ala nawafil ya untuk mengajak orang-orang agar kaum muslimin ini dia banyak mengerjakan ibadah nawafil karena adanya keringanan tersebut. Karena al-qiyam fi min masyaqqah sa'ala. Kata Nabi SAW mengatakan, "Faman lam yastathi faqa faqaidan," maka dia duduk. Yang menunjukkan kepada kita bahwa halat-halat tertentu seseorang mungkin dia bukan pada halat dia marat fi syiddah, tetapi agak sedikit kepayahan. Akhirnya dengan kondisi dia tarakan nawafil di mana? As-salah qa'iman. Jadi ketika ada keringanan seperti itu dan ini membahas hifat mada? Hifat ad-din. Hifat ad-din. Ini bab mada? Masalih salah wa takmiliha wa tahsiniha. Kena berkaitan dengan mada untuk mengadakan kemaslahatan ibadah salat ini diterapkan oleh hamba disempurnakan dan di mana diperbanyak ya agar seorang hamba ini giat mengerjakan ibadah salat nafilah maka diberikan keringanan, silakan salah jalisan. Walaupun tanpa ada udzur sama sama sekali. Nah ini kita katakan bahwa di antara bentuk untuk di antara bentuk atau wasilah kita mengenali adanya maqsad syar'i, kadang-kadang kita nggak bisa terikat dengan satu dalil syar'i semata. Kadang kita akan melihat adillah syariah yang lainnya fa'arafna maqsad syar'i. Wadih? Bisa difahami ya? Jadi ini al-farqu bainal maqasid syari' wal istinbat. Termasuk juga makna is, istidlal. Yang berikutnya kalau huna al-farqu bainal mahani wal maqasid. Ini sudah kita terangkan juga tadi di awal. Wa tutlaqul ma'ani muradan biha dilalatul alfat. Eh, dilalatul alfati alal hukmin. Ya, dilalatul alfat ala hukum karena kalau kita melihat tertib atau susunan dari suatu dalil fa'adillah atau dalil syarak ya dia akan mengandung dua dilalat ya dilalatul alfad dan dilalatul ma al-ma'ani ada dilalat yang akan kita sadur dari alfad yang ada dan ada ma'ani ahkam yang akan kita peroleh dari mana istidlal dan al-faham dari ya dalil khitab yang ada pada suatu dalil contohnya misalnya dilalatul alfad ini misalnya aqimus salata, istidlal ala dalika. Al-am al-amru, ya kan? Bahwa perintah aqimus salata, perintah untuk mengerjakan ibadah, salat al-amru yufidu al-ijab. Bahwa al-amru ifadat al al-wujub. Dari lafadznya kita dapat faham, fahami. Semua lafadz yang datang dengan larangan, fahimna. Dari lafadznya menunjukkan larangan dan juga ifadat tah, tahrim. La taqrabu zina ايش معناها الزنا محرم من اين نهي larangan la taqrabu zina. Itu berbicara tentang dilalat al-fat. Dilalatul ma'ani istilah dari ma'ani makna yang secara implisit ada pada suatu dalilun syar'i. Atau dikenal juga dengan istilah al-mafhum. Atau ada ibarat yang lain dalilul khitab. Anu itu misalan ada dalil yang Anda bisa fahami secara implisit dan juga secara eksplisit tadi, secara dalilul alfatnya bisa dan juga maknanya bisa. Misalnya ya larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayusalliya ya ahadun mada wa huwa yarbatu sya'rahu. Larangan seseorang salat sambil mengikat rambut kepala dia. Ya enggak? Tapi larangan ini afada mada? Tahrim tahrim. Secara dilalahnya, alfatnya. Ya kan? Itu menunjukkan mata juga. Ini berlaku umum. Karena ahadun atau kitab yang berlaku kepada ahad atau rojulun tanpa ada bayan itu menunjukkan umum. Laki-laki maupun wanita. wanita. Jadi salah ketika seorang memahami bahwa larangan ini mengikat rambut ketika salat itu hanya wanita saja, tidak. Ya? ini juga berlaku bagi siapa? Laki-laki laki-laki. Ish mafhumnya. Ish dilal ma'aninya. Dia ma'aninya kalau itu berlaku bagi laki-laki, berarti jawas mana? Orang laki-laki boleh memanjangkan rambut. Ya atau tidak? Dan boleh juga mengikat selain pada ketika sah, ketika salat. Walaupun nanti tentunya dalam penerapannya di lingkungan kita akan melihat dari urf yang lain. Tetapi ini kita untuk yang memahamkan bahwa ada di lalatul alfat dan ada di lalatul ma'ah al-ma'ani. Nah, al-ma'ani atau illat itu lebih identik dengan dilalatu al-alfat. Ya, lebih identik dengan mata dilalat alfat. Seperti tadi yang kita sebutkan ya bahwa e, beberapa sejumlah illat yang ada pada suatu ahkam syariah itu merupakan sebab berlakunya suatu suatu hukum atau sesuatu yang menunjukkan eksistensi suatu hukum. Ya. Nah, wa tutlaqu muradan biha al-hukmu wal ilal. Terkadang al-ma'ani juga dipergunakan dalam lisan syarak kata beliau rahimahullahu taala itu bermaksud al-hikam bukan hukumnya al-hikam wal ilal bersamaan. Ya. Baik. seperti misalnya ayat ya pada fardiyatuz zakat qut min amwalihi sadaqatan tutah tutahhirhu wa tuzakkihim. Ada menyebutkan bahwa tutahhirhu wa tuzakkihim itu adalah illat dan juga hikmah. Hikmah zakat tazkiyatu an-nufus wa tathhirul amwal. Dan illat seseorang kenapa difardukan bagi dia zakat karena dua alasan tadi. Adapun e, kamalun nisab dan haulanil haul itu adalah sa sabab illat bermakna sa Ilat bermakna sabab, bukan ilat bermakna atau yang bersinonim dengan makna hik, hikmah atau yang sejalan dengan makna hik, hikmah. Karena sudah isyaratkan tadi bahwa penggunaan ilat terkadang berbeda-beda. Terkadang dianggap di ghasfun, dohir, mundabit dan seterusnya. Terkadang ilat ini dianggap sebagai siapa? Sebagai salah satu sebab tanda alamat atau amarah adanya suatu hukum syar, hukum syar'i. Dua makna yang berbeda. Dan penerapannya juga nanti tentunya Anda harus sesuaikan dengan penggunaannya pada hukum. Dan yang siapa mempergunakan ibarat-ibarat tersebut. Apakah itu kalangan usuliyin, ataukah dia mata ahli maqasid, ataukah dia al-fuqaha, ataukah ahli ma'rifah. Iya. Kalau huna hafizahullah wa sabakat tafriku bainaha wa bainal maqasid. Kemudian kalau guna wal bin al maqasid wal adillah. Perbedaan antara maqasid dan al adillah. Maqasid sudah Anda uh, ketahui maknanya ya. Wal adillah dari kata dalil. Ya. Adillah berasal dari kata dalil yang berarti al mursyid ilal ghayah. Ya. Al mursyid ilal ghayah itu namanya dalil. Ya. Jadi segala sesuatu yang akan mengarahkan kita pada tujuan itu namanya dalil. Nah, Anda hendak mengetahui halal dan haram. Nah, yang bisa mengantarkan kepada masalah halal dan haram itu namanya dalil. Nah, kalau masalah halal dan haram ini masuk pada aspek syariat, maka dalilnya pun juga harus dalilun syar, dalilun syar'i. Dan adillah syar'i ini banyak. Bukan cuma kitab, sunnah, ijma' wal qiyas. Ya, masih ada adillah yang lain. Yang masih ada yang kita kenal dengan mana? Sadul darai, qalus sahabah, fatawa ulama al-amsar, apalagi ijma' ahli al-Madinah, istislah, istihsan. Tapi masih ada adillah-adillah yang lain disebutkan oleh kalam fuqaha dan ada yang adillah tersebut disepakati sebagai adillah tersyariah bistiqlaliha secara berdiri sendiri adillah syariah dan ada di antaranya adillah syariah yang mukhtalafun fiha. Mukhtalafun fiha. Sebelum kita melihat perbedaan disebutkan oleh Syekh rahimahullah hafizahullah, perlu ada penekanan sedikit. Kenapa disebutkan al-adillah di sini? Karena membahas tentang maqasid syariah sangat erat kaitannya dengan beberapa konteks adillah. Termasuk misalnya kalau kita berkata masadir, makasid dari mana? Nusus syariah, ya atau tidak? Anda akan mungkin meletakkan suatu maksud syar'i pada suatu hukum, halal, haram, wajib atau tidak, kecuali Anda mengetahui dalilnya terlebih dahulu. Ya, harus mengetahui rawabit antara dalil yang satu, hubungan ya, antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Anda harus mengetahui bagaimana cara memahami adillah tadi dari nusus syariah Ayatul Quran misalnya ataukah sunnah nabawiyah. Nah, demikian halnya juga <coughs> pada beberapa adilatul syariah itu tidak lain gambaran sederhana atau <coughs> ya bahasa yang lain dari ilmu makasid. Misalnya saja ketika kita berbicara tentang masalih wal mafasid. Nah, kalau kita berbicara pada ilmu usul, <coughs> ikhwan ya, yang ikut belajar pada kitab Rawdatul Nadir faham ini. Ya. Bahwa kalau kita berbicara tentang masalah wal mafasid kita <coughs> Astagfirullah. Lihat. Jadi kalau kita berbicara di antara adillah yang ada pada dirasat ilmu usul, misalnya ikhwan yang belajar tentang masalih wal mafasid, Anda bisa mengetahui bahwa itu tiada lain gambaran dari ilmu makasid itu sendiri. Ya karena inti dari semua adillah itu syariah kita bicara tentang dalil masalih itu selalu berujung kepada masalah al-masalih jalbil masalih wa takmiluha selalu berujung kepada darul mafasid wa mada takli wa takliliha dan ini adalah hikmatu tashri dan ini juga adalah maqasidus syari maqasidus syariah jadi alakahnya atau hubungan antara ilmu makasid dengan adillatus syari sangat erat terkadang itu merupakan bentuk ya ya bentuk yang lain dari ilmu makasid. terkadang juga itu merupakan ya sumber bahan kita, masdar kita, referensi kita untuk mata mengetahui makasih syariah. Contoh lainnya istihsan. Contoh lainnya mana? Istihsan selain dari masalah, bukan istihsanul akli yang kita maksud. Istihsan di sini mana? Istihsanul syar'i. Itu tarkul kias karena ada adillah yang lebih kuat dari kias. Ya, karena ada adillah yang lebih kuat dari al-amal bil kias. Tentunya adillah ini adillah yang lain dan di antara adillah yang kita jadikan alasan itu tarkul qiyasul asli makasid. Makasid syar syariah. Karena dalam beberapa kasus-kasus ilmiah, misalnya anda berikan contoh. Ada hadis tentang mada eh, peristiwa di kalangan sahabat pada Amur Ramadah namanya tahun di mana ada maja ada kelaparan ya di tengah-tengah zamannya sahabat pada waktu itu di mana meninggal sangat banyak yang kaum muslimin karena ya musibah kelaparan tadi. Nah, ada kejadian ketika pada waktu itu seseorang di zaman Umar kalau nggak salah dia mencuri, mencuri dengan mablak dengan kadar yang kadar itu dia diharuskan kata aliyat, dia harus potong tangan. kiasul aslinya madah. Ya kias aslinya wasariqu wasariqatu dia homa, ya kan? Artinya kiasul aslinya ini dalil asalnya. Kita tidak akan keluar dari dalil kias asli pada suatu hukum syarak kecuali ada dalil yang lebih kuat. Nah sekarang dalil yang ada itu mengatakan dia harus dipotong. Ketika orang itu dihadapkan kepada Umar tidak dipotong tangannya, tidak di muraah mana? Muraah huruf yang ada memperhatikan kondisi yang ada. Karena pada keadaan tersebut Amr Ramadhan karena seorang kelaparan, mungkin kejadian itu berulang? Mungkin berulang. Karena seseorang pada kondisi-kondisi tertentu, hal-hal darurat dia terpaksa melakukan kejahatan, itu dikarenakan faktor mana? Faktor kapan dia tidak lakukan halak. Kapan dia lakukan dia akan binasa. Seperti halnya ketika seseorang mana? Ya, dia memakan bangkai fi halat daru darurat. Seseorang yang tayammum fi adami wujud atau fi wujudil ma' ma'al marad. Orang yang tayammum ada air tetapi dia sakit. Pada kasus, kasus mata sahibu syud, sahibu syujjah. Ini semua menyelisihi kiasul asli. kiasul asli untuk mata muhafadah kasdu asy-syar'i. Maksud syar'i. Untuk menjaga mata tetap berlangsungnya maksud syar'i. Itu mata halat darurah. Halat darurah. Karena termasuk di antara qawaid syar'iyyah at tisir fi halat darurah. Ya daruriyat. Yang kita bahas nanti berkaitan dengan masalah darur daruriyah. Karena itulah pada kasus tersebut Pak Umar tidak memperlakukan hukum kata aliyat. Padahal dia mencuri. Ya, ini yang kita katakan tadi bahwa ada beberapa fatwa sahabat yang fatwa tersebut ada diutarakan oleh sahabat untuk menjaga mana? Maksud syar syar'i. Jadi ini ikhwan eh, alakat ya, alakat kuat hubungan yang kuat antara adillatus syariah dan mada makasid syariah. Tapi bukan berarti tidak ada perbedaannya. Tentu pasti ada perbedaan. Anda bisa lihat tadi bahwa secara dohir adillatus syariah tidak ubahnya merupakan alat ya untuk mengetahui mada maksud syar syar'i. Alat untuk kashif maksud syar'i untuk mengungkap kita mengurai maksud syar syar'i. Qala huna hafizahullah al-maqasidu tahsulu bi al ahkam syar'iyyah. Sah. Bahwa maqasid ya maqasid itu selalu ada untuk takrir sebagai legalitas suatu ahkam syar'iyyah. Mafhumnya di sini mana? Kalau suatu ahkam dia katakan hukum syar'i tidak mengandung satu pun maksadun syar'i, bahkan mukhalafah dengan dan syar'i apakah termasuk hukum tersebut min hukum syar'i termasuk atau tidak kalla tentu tidak termasuk pada mana hukum syar'i karena itulah banyak ulama menyebutkan bahwa untuk beberapa kategori kemungkaran dari ragam jenis al-bidah Aradu alaihi terkadang cukup dengan dan syar'i untuk menunjukkan bahwa hadithil bid'ah bid'ah ini itu enggak termasuk bahagian dari hukum syar'i. Limana? Karena enggak mewakili maksudun syar'i. Contohnya misalnya bid'atul mawalid misalnya. bid'atul ma? Al-mawalid. bid'atul mana Ya al-wuquf fil qubur. Bid'atu madha? Bina'il masajid ala qab ala qabr dan seterusnya. Ya, dimana kalau kita menyingkap hak hukum ini dianggap syar'i oleh sebagian orang, ish maksaduhum. Apa maksadun syar'i dari hadhil haflah? Bukankah pada haflah tersebut fafihi adami siyanati pertama din. Terdapat jangan din. Di mana? Karena Anda uh, mendatangkan sesuatu yang din ini sendiri tidak menyebutkan hukum tersebut la nassan wala mafhuman. Satu. Ya, yang kedua ketika dia mengadakan haflahatul mawalid misalnya, peringatan atau perayaan seperti Maulid Nabi dan semisalnya, ya, kemungkaran yang ada pada perayaan tersebut jauh lebih banyak daripada kemaslahat, kemaslahat wa maqsadul syari mada jalbu masa jalbul masalih Aisyul masalih kita inginkan dari mana? bid'atul maulid kalau mereka mengatakan ada maslahat tumma, maslahat tumma ini bisa diwakili dengan ibadah yang lain. Kata mereka ini membab salawat ala nabi wa dikrih. Tapi ja'al hata fi aqibis salah. Ya kan? Jadikan itu setiap akhir salatnya Anda, Anda lakukan atau tidak? Jadikan setiap akhir doanya Anda, Anda lakukan atau tidak? Ini kan hal-hal yang kita katakan terkadang rancu dari para pelaku bidak dan kemungkaran. Mereka menganggap amalan mereka bagian dari hukum syar'i, tetapi tidak mewakili maksud dan syar syar'i. Termasuk juga ada min muhafalah dari amwalil muslimin. Fihi tamdir. Ya terdapat pada penyanyian harta yang tidak pada tempat tempatnya. Fafi juga kadzalika muqabarah. Ya, adanya orang-orang yang menyombongkan diri dia dengan harta dia ketika perayaan tersebut. Ini ma'ruf di beberapa tempat. Ini ada mimada tidak menjaga maksud ish hifat hifdul mal hifat al mal begitu seterusnya dengan setiap kemungkaran yang ada selalu bertentangan dengan mata maksud asyari. Ya, jadi maqasid tahsul bi takrir ahkam syar'iyyah. Qawla allati yatimmu itsbatuha bi wasitatil adillah. Yang mana penyempurnaan maqasid ini Ya itu tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan wasitatil adillah. Kecuali dengan mana? Adanya perantara dalilun syar syar seperti kita ungkapkan tadi. Tidak mungkin Umar beralih kepada hukum yang menyelisih kiasul asli kecuali ada dalil, ada nazariat yang dia lihat. Ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya atau para ulama yang berdalil bahwa rukhsatu iftar fi hal siam hanya masyakka saja. Kena adanya dalil yang lain dalil yang lain. Demikian juga jawas salatun nafilah jalisan karena ada dalil yang lain yang menunjukkan adanya penjagaan maksad syar syar'i. Jadi ada hubungan antara maksad syar'i dan adillah di mana adillah ini adalah wasitah untuk tahqiq dan takdir maksad maqasid syar'i atau maksad syar'i. Kalau nafal adillah takunu awalan ثم يؤخذ منها al-ahkamu تحصل tahsulu biha al-maqasid. Jadi al itu awalan. Yang jadi adillah terlebih dahulu kita kenali, kita pelajari, kita lihat, ya. Kita lihat keterkaitannya dengan dalil-dalil yang ada yang lain. Setelah itu yu'khad min hal ahkam Disaldo dari adillah itu ahkam syariah yang lima apa itu? Halal, al wujud al-ijabu, An-nadab, al-ibahatu, tahrim dan karaha. ya dengan dengan penerapan ahkam ini pada suatu masalah masalah hukum tertentu ya tahsul bihal maka maqasid. Ya, tahsul bihal maka al makasid Tapi masya Allah taala. Ya, ada contoh yang lain misalnya untuk lebih ya uh, eh, bisa lebih difahami ya gimana adillah punya pengaruh pada penjabaran maqasid misalnya Ya, pada kaidah ini juga semua berkaitan dengan mada masalah kita meninggalkan dalil yang lain. Ya, misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan mata baik assalam. Ya, Nabi sallallahu membolehkan mata transaksi salam. Apa itu transaksi salam? Man ya'rif? Hah? Eh? Transaksi salam mata Jual beli di majlis. Salah seorang mutaakhiran yahdar bis saman tetapi istilahnya diakhir diakhirkan. Taib. Sementara di antara syarat transaksi jual beli adanya sil'atun ma'lumah hadirah fil maj fil majlis. Agar diketahui kadarnya, diketahui kuantitasnya, ya kan? Diketahui semua sifat-sifatnya. Tetapi pada transaksi baik salam fihi baik mada no min buyu'il majahil. Baik majahil, baik majuhul. Ya menjual barang yang tidak diketahui karena enggak ada di tempat. Lah sampai di sini. Tapi syariat bolehkan atau tidak? Bolehkan. Dimana? Itu jalan yang dan syar'i. Karena hadil bayi salam ini, ini transaksi yang banyak berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Wahajatun nasi ilaiha ya dan hajat ya kaum muslimin itu ahwaj ya ini sangat butuh kepada bentuk transaksi seperti ini. Maka al-mana atau melarang dan mengkategorikan bi' salam ini bi' yang muharram karena bi' al-majhul ini mukhalafah ya maksud syar syar'i. Karena di antara maksud syar'i mura'atu hajatil insan. Di antara tujuan syariat kita ada itu selalu menimbang kebutuhan kaum manusia, kaum manusia. Menimbang kebutuhan mereka dan urgensi ahkam itu ada di tengah-tengah mereka. Kenapa dibedakan hukum rajam dan hukum al-jald? Dimana di hajat insan ilih. Hajat al-insan memperhatikan kebutuhan umat saat itu. Dan sebagai tambih peringatan bagi mereka, kenapa ada dua hukum dibedakan pada kasus yang sama? Karena pelakunya berbeda. Berbeda satu muhsan, satu germo, muh, Ya. Karena pada mereka yang telah menikah fazana Selain melanggar hudud Allah Subhanahu wa taala, dia melanggar hakul gair. Itu hak main, Hakul zauj. Ya kan? Sementara berzina sebelum dia menikah, dia melanggar ish. Hukuk Allah Subhanahu wa taala. Fafih fihi minar rahmah. Ya, kalau hakul gair tidak ada, harus dibayar tunai. Hakul rahmah, hakul Allah Subhanahu wa taala fi naw' minar rahmah. Makanya dia tidak sampai hukuman yang paling berat, tidak dirajam. Cukup dijilid saja. Fa fi min rahmah wala fi min rahmah, ya kan? Demikian juga mata muhafatatu huququl ghair wa siyanatu huququl ghair an ta'addi menjaga hak orang lain jangan sampai dilanggar juga dimaksud syar'i. Karena itulah siapa saja yang ber, berzina dan kadang dia telah menikah dirajam. Ya karena dia melanggar hak orang lain, hak orang lain. Ya, ini membedakan. Kenapa harus dibedakan? dibedakan. Jadi bisa untuk melihat bahwa banyak ahkam syariah dengan dalil-dalil yang ada atau kesan lihat dalil itu berbeda satu dengan lainnya pada kasus yang sama. Ya, ada fihi no misalnya tahrim tetapi kok diperbolehkan oleh syara? Kok ada dalil yang membolehkan? Ini semua untuk mada muhafadah maksud syar syar'i. Ya kena adillah yaitu adanya ahkam dan dengan ahkam ini akan tercapailah maksud syar maksud syar'i. Masya Allah. Yang berikutnya kata beliau hafizahullah taala di sini al-farqu baina maqasid wa saddid dara'i wal istislah. Saddid dara'i wal istislah yaitu nau'an min anwa'il adillati syar'iyyah. Berarti rawabit atau alaqat hubungan antara saddid dara'i dan istislah itu tidak jauh berbeda dengan hubungan alaqat antara adillatul syariah dengan mada maqasid syariah. Dan istislah yang diantara maknanya adalah talabu man huwal aslah atau talabu ya uh, mada a'zamul maslahataini ya dan dar'u ya tayyib akhbas mafsadatain itu semakna dengan maka maqasid yaitu al-maqasid adalah jalbu al-manafi' <clears throat> eh, jalbu mad al-masalih wa dar'ul mafa mafasid. Dan terakhir mana istislah talab al-manafi' talab al-mana al-manafi' ajilan atau keajilan. Ya, itu mendapatkan al-manafi' yang ada di suatu konteks hukum. Ma. Ada mengatakan ini dan berbeda dengan makna al-masa al-masalih. Ada mengatakan la Ah, manafi a'ammu ah, daripada masa al-masalih. Baik. Adapun saddu ad-dara'i ya ad-dara'i bermakna al-wasilah. Ya ad-dara'i jamak dari ad-dari'atu bermakna at-tariq bermakna al-wasilah. Jadi saddu ad-dara'i ay saddu ad-dari' Dari asadu al-wasail, ya tentunya kepada hal-hal yang muharram syar'an. atau sesuatu yang manhi syar'an dan muharram. Manhi syar'an ini mencakup mada al-muharramat dan mada al-makruhat. Mencakup segala sesuatu yang haram dan segala sesuatu yang mak yang makruh. Itu satu darai dan mada is istislah. Tapi Kalau kita melihat kepada sejumlah kawaid fil maqasid, salah satu kaidatul maqasid saddu dara'i. Salah satu kaidahnya adalah saddu dharai bahwa di antara maksudun syar'i pada ahkam syariah saddu dhari'ah. Saddu dhara. Allah contohnya ada Ini alaman qala bihi fi tahrimi surah as-salihin. Itu menggambar ya atau membuat patung orang-orang yang saleh Muharram aula. Muharram limada lidatihi atau li syai'in akhar. Dia muharram lidatihi apakah karena itu dia terbuat dari bata, dari batu yang membuat misalnya Ustaz Tamrin kerana dia beda madhab dengan kita makanya aku haram, di mana tadi yang buka buah subulan atau di syai'in akhar di syai'in akhar eh syai'in akhar hada ha? liannahu wasilah ila ibadati li ghairi Allahi azza wa jal dan hata ibadatu li syai' ibadatu li ghairi Allahi azza wa jal ketika dijaga dengan kaidah saddu dari'a itu juga untuk mata siyanatu atau hifdu ad-din. Semakna atau tidak? Semakna. Kenapa seseorang dia waqa fi dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Bimana annahu mada? Dia enggak menjaga maksud ini, maksud mat hifdu hifdu ad-din. Ya kan? Jadi satu dariah satu dariah juga sama halnya untuk menjaga mana maksadun syar maksadun syar'i. Maksad Contoh yang paling gamblang itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "La taqrabu az-zina." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La taf'alu zina." Jangan lakukan perbuatan zina. La. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La taqrabu az-zina." Ya, jangan kalian dekati perbuatan zina. Terus Nabi jelaskan ya bahwa zinatul ain al-basar wa zinatu madza? ya zinatul udun as-sama dan seterusnya dijelaskan zinanya masing-masing bahwa masing-masing anggota tubuh manusia al-hawas itu punya ya bahagian dari az-zina tahqiqnya nanti pada al-farj tahqiqnya nanti pada al al-farj nah syariat di sini menghalangi mata la taqrabu zi zina ya dia Rasulullah la al zina hadis sadud dari sadud dari ah Ya sebelum seseorang terjatuh kepada zina, yang mana pada zina ini dilarang di ajli hifat an-nasal, ya, syariat sudah melarang wasilah ke sana. Makanya ju'ila isti'dzar li ajli ba li ajli basar. Ya, juga hadis Al-Fadl Ibnu Abbas, falakal ula, ya, pandangan pertama enggak apa-apa, yang kedua jangan. Semua itu li ajli ba li ajli basar yang akan mengantarkan seseorang dan al-basar tadi kita sebutkan mana? Zinanya ish, zina telain ya atau tidak? Zinanya apa? Zinanya mata dan kalau ini diikuti tinggal al-farj, hal yuhaqiquhu atau tidak? Ya kalau Anda misalnya ngikut lihat ada ada uh, wanita atau akhwat yang cakep sedikit Anda pandang semuanya, itu nanti tinggal menunggu apakah al-farju akan membenarkan atau tidak. Apakah nanti Anda terjerumus pada zina atau Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan tobat gak mungkin dengan mengulang-ulangi memandang tadi, ya kan? Tabtu Allah terus lewat lagi, lihat lagi. Ya. Setiap kali lewat pintu tol lihat lagi. Ya. Nah, dan nah, seperti itu. Ya, jadi ini semua adalah jadi sadad dariyah tujuannya untuk menghafal hamada maqsadun syar maqsadun syar'i. Iya. Jadi kalau huna sadad darai wal masari maka ini termasuk kawaidnya ternyata. Jadi antara kawaidul maks maqasid syar'iyyah sadad dari ah, Ya. طيب سد الذرائع والمصالح المرسلة على قول بحجي طيب بحجيتها بحجيتها atau bihujja bihujjatihima ya seharusnya ya hujjat sadd dzari al masalih al mursalah ya turukun muaddiyatun ila hifdhi maqasid syara Dia katakan bahwa ya maqasid eh, tayyib sadd dari ini dan istislah itu masalih wal wasalihul mursalah itu adalah metode dari sekian banyak metode yang ada untuk menjaga maqasid syari maqasid syariah. Ya, untuk menjaga maqasid asyar. Di antara juga di antaranya menjaga penjaga maqasid syariah yang termasuk ke dalam kaidah istislah talabatul ilm. La talabatul ilm bab mada? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha lahafizun fahifuddin ya min maqsad syar'i. Dan terwasilah untuk menjaga hifuddin ini ada talabah talabatul ilm. Nah, kalau orang-orang seperti antum tidak ada di muka bumi ini, fadinu la yukhfad. Itu Nabi SAW menerangkan, kalau sudah tidak ada lagi, ya wattakhadhan nasu ya ru'usan juhala, itu sedekat hari kiamat. Karena talabul ilm yang menjaga hifuddin sudah tidak ada. Maka tinggal tunggu datangnya hari kia, hari kiamat nanti. Jadi jadi antara uh, mada al-mursalah juga untuk menjaga uh, eh, hifdz ad-din di antaranya mada talabah talabatul ilm. Sekarang fadilah-fadilah yang sudah dengarkan tadi. Alhamdulillah taala. Berikutnya qala huna Syekh hafizahullah ya Al-farqu bainal maqasid wa jalbil masalih wa dar'il mafasid. Jadi tentunya tadi kita terangkan bahwa uh, jalbul masalih wa dar'il mafasid di antara makna maqasid syariah. Ada mengatakan bahkan itu adalah maqasid syari syariah bidatiha. Itu adalah maqasid syariah itu sendiri. Nah, bagi yang membedakan tentunya fa jalbul masalih wa dar'ul mafasid ini merupakan salah satu dari qawaidul amma kulliyah pada qawaidul maqasid syariah. Salah satu kaidah yang paling umum, paling luas pada maqasid syariah hadha huwa. Seperti disebutkan oleh Iz Ibn Abi Salam dan juga ditegaskan oleh Syatibi rahimahullah ta'ala. Ya, bahkan beliau mengatakan jalbul masa al-masalih. itu tidak lain adalah antaranya ya kaidah yang utama pada kaidah maqasid syari syariah. قال هنا رحمه حفظه الله بعض العلماء يرجئون المقاصد الشريعة إلى جلب المصالح ودرء المفاسد وآخرون يجعلون جلب المصالح ودرء المفاسد يا بعد المقاصد الشريعة لا كلها Jadi ini ini ala khilaf nantinya. Ya, ini kalau ala sebagian eh, terutama para kudama yang berbicara tentang ilmu maqasid, Zuhair mengatakan maqasid syariah huwa jalbul masalih wa dar'il mafasid. Eh, wa jara ala dhalika eh, seperti Al-Qaffal al shasi termasuk diantaranya wa juga al iz Ibn Abdul Salam wa tabala dhalika Syatibi wal Ghazal ini mereka menganggap bahwa maqasid syariah itu adalah tahqiq jalbul masalih wa dar'i mafasid. Beberapa di kalangan mutaakhirin membedakan Nah mereka ini tentunya ala fardil masalah kita bahwa e, maqasid syariah bukan hanya sebatas jalbil masalih saja atau daril mafasid semata. Ada beberapa hal yang lain yang perlu diperhatikan atau menjadi idul amma pada maqasid syari syariah ini fi niza di kalangan ahli maqasid dalam bab ini walaupun fitahki semua yang mengatakan ada hal lain atau kaidah lain ya yang tidak termasuk dari yang masuk pada kawaid sedih syariah itu pada dasarnya atau pada hakikatnya itu akan berujung juga kepada jalbul masa al masalih. Kena kawal penjagaan daruriyatul khamsah yang mesti ada yang menjadi maksud utama maka sedih syariah yaitu din, apa lagi hifzu al-mal al nasl hifzu al-mal wal ard ya Taib dan mana Kif? al akal Ini semua tujuannya jalbul masa jalbul masalih. Ya? Ini semua tujuannya jalbul masa al-masalih. Walala khilaf dalam masalah ini ya tidak begitu berpengaruh dalam pengenalan kita pada ilmu al-maqasid kenapa pada dasarnya kita hendak mengetahui bahwa syariat ini mabnaha adalah maka المقاصد مبناها ادله masa جلب المصالح dan mata دار المفا دار المفاسد ولا حول ولا قوة إلا بالله نقف إلى هنا إخوان يا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله